Alhamdulillah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melanjutkan Thank you sampaikan sebuah tema tentang dan bagaimana mendapatkan Gue tidak tahu suara pelaku secara terasa dibuat lawan dari dan tidak benar. Siapa dan itu dia maupun tidak memiliki makna gangguan mengganggu bisa terjadi punya seorang ingin melamar pekerjaan dia tidak memiliki tangan pekerjaan atau dia bisa mendapatkan orang nah, yang kita untuk memberitahukan ini namanya di akhir revolusi bantuan di dalam setiap hari kecuali dengan di dalam motors, motorcycles. You have bottom line. You are better person. Your name. निकाल the सुधर सुधर kakak adik tidak kenal karena masing-masing dan menyibukkan masing-masing dia tidak berpikir bagaimana saudara jalan demikian pula manusia lain meninggalkan orang tuanya dia berlari meninggalkan istri dan anaknya itu dan setiap orang menjadi urusan anak pikirannya anak dia memperpanjang perbuatan meragukan juga kecuali dari syafaat anak bisa membantu orang tua orang tua membantu anak ini sifat Allah swt karena niat yang tidak ada guru yang lain tidak terasa baik tolong jangan siksa saya itu terasa saya menteri pembangunan que você está guiando dia itu tidaklah dibuat harta benda dan keturunan nasab tidak berlaku. Imam lain bukan kepada tidak ada manfaat yang berlaku. orang yang kaya mengatakan mereka kan jalan kau siksa uangmu banyak nanti siap dibuat uang Kan dunia lah diserang. Disorong, disorong, suap. Yang ada tidak ada kedua sendiri. Tidak ada lagi orang yang saya keturunan raja ini, yang ini saya keturunan. Ya, tidak ada para apa? Para biu, karena kebanyakan jenis kritis, tidak ada juga tidak ada ibu itu kemudian kita menjaga posisi hari itu dan masing-masing dengan amal kita bisa suara membantu orang lain dengan jalur dan Bagaimana bentuk syafaat itu Bentuk syafaat kita adalah syafaat lillahi jami'an. Syafaat itu milik Allah. Semua dia meminum siapa? Diberikan syafaat kepada para rasul, para nabi, malaikat, orang-orang soleh, para syuhada, anak-anak yang meninggal dunia sebelum baru, anaknya kaum sini. Syafaat itu yang berhubung yang bantuan lain Demikian kepada mereka mereka. Kenapa Allah tidak memberikan langsung kepada hamba yang membutuhkan? Bertanya. Karena hanya itu Allah hendak memunculkan orang-orang yang memunculkan di hadapan manusia orang-orang yang Allah mulia yang diberi syarat dan manusia membutuhkan kepadanya. Sampai kepada Nabi kita mendengar al Masyarakat syafaat kubur syafaat besar ini yang manusia kita di masa manusia dalam keadaan lima puluh ribu tahun di masa dalam keadaan buka dan murah dan turunan tidak beralasan kaki tidak berpakaian dan belum kita kalau ada kalau tidak itu sudah diamalkan citra dari seperti ini kembalikan seperti itu pula. Dalam keadaan matahari dekatkan dunia Islam dengan kiamat terlalu sempurna berdiri matahari didekatkan di atas utara manusia hanya sejauh satu kilo satu kilo enam ratus. Panas berdiri mudah-mudahan seperti itu manusia meminta kepada Adam manusia kepada Adam. Ya, jangan tak ada syarat. Baik, بالله يا آدم أنت البشر وأي آدم هذا ذلك في أبعد الأنبياء وفي كتاب Jadi maka dalam meminta kepada Adam, agar secara adab memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar segera pindah dari masyarakat menuju fase berikutnya ini. Sudah kembali datang kepada datang kembali Ibrahim dan tidak Ismail, datang kembali Musa dan Ismail, datang kembali Isa dan datang manusia semuanya kepada Nabi Muhammad Alaihissalam Rasulullah Muhammad Anak dan aku yang menjadi maka dia sini Allah يسجد ويرجع عليه ما شاء الله عز وجل يعني يقرأ سورة عليه kemudian Allah mengatakan agar dan Nah, ini satu orang dibutuhkan untuk sejak dari sejak bisa kalau seperti Tapi memiliki kedudukan yang tinggi tidak? Satu kelurahan orang butuh kerja. semua orang. Ini orang hebat kan? Hebat. dibutuhkan lagi. Jangan dukungannya padahal juga cuma satu raka. Begitu makna dari syafaat Allah hendak menunjukkan orang-orang yang mulia yang diberi syafaat segala macam untuk orang-orang yang tiga syarat. Syarat pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ulama mengikat di dua syarat. Makanya dua ketika sama. Asyafi, dia tidak akan Ya Dia tidak hebat. Dengan semua, dia akan diberi syafaat dan izin dari Allah SWT. Bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya malaikat yang yang mendapatkan syafaat Allah SWT izin eh, sebagai syafaat diberikan setiap itu pihak yang diridhoi dan melakukan itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu Nadallahu yasifa'un illa tidak akan bisa orang yang memiliki syafaat untuk memberikan syafaat kecuali dia diizinkan para malaikat rasul Allah tetapi tidak bisa memenuhi kecuali dengan Allah dan juga kepada firman Allah kepada siapa Allah ridho satu-satunya orang yang mati di atas kesyirikan mendapat syafaat Abu Ayyub mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada yang mati di atas kesyirikan jawabannya mengatakan kalau bukan karena aku lakan yang tidak filkas benar maka si akan berada pada laka pada gas yang paling dalam. paling tinggi paling atas yakinnya dimasukkan ke dalam yakinnya atau suruh dia mengatakan, untuk di atas dari anda diletakkan pada tangan dua kaki yang baik, dua kaki yang berdiri disebut otak. Otak ini berdiri. Terbenturkan sedikit orang berpikir sakit, kena vertigo, cokok-cokok, kepala pecah, Bagaimana dengan berdiri? Yang secara sekolah Itu adalah sistem mereka yang paling yang karena jadi ada beberapa sebab yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan siapa? Ada pun macam-macam siapa? yang mereka kepada di antaranya adalah Syarat Nabi diberikan kepada orang yang beriman untuk sebulan masuk ke dalam kalimat. Ini sahabat khusus diri. Ada sahabat yang bentuk malam dalam dunia yang berbeda. Itu melalui pertolongan Nabi ada beberapa syarat yang khusus hanya Islam. Dan ada syarat yang mustahil. bersama Nabi Ibrahim mereka pasukan pasukan di agar kita yang ya divonis sebagai ahli agar masuk ke dalam dan divonis sebagai ahli benar satu keluarga yang Allah berikan kepada orang yang mendapat Kau berikan kepada si bulan. Habis dia, alih dulu tidak jadi masuk neraka. Ini sangat penting. Dalam neraka maka yang tersungkaku yang tidak bisa kita minta pertolongan kepada silakan dibebaskan untuk menjadi neraka masuklah ke surga. Yang dalam surga ada lagi kawan sekali orang sekali ada juga yang dan yang dan Yang pertama dalam berteori mati di atas الله سبحانه وتعالى berfirman Ya kana nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجنة لكن ذلك فقال الله يضحكان untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang miskin walaupun mereka telah saudara kita. Apa ini? Bagaimana setelah ruasan yang mati ada penghuni neraka jadi anak di atas miskin. Allah Kalau dia di atas kesyirikan dan kekafiran tidak boleh Allah dan dia ada di negara mana Jujurnya tidak boleh kita mintakan ampun apa apalagi berarti kamu sudah jelas pengambilannya di atas satu-satunya yang boleh dilakukan dari kita Muhammad SAW itu pun hanya kepada Tuhan bukan kepada bapak dan ibunya bapaknya dari kita gimana? gimana? Beliau berapa semua? Rasul yang menyebutkan Syarat tadi orang yang ketika bermuatan ada yang mengatakan orang yang menjual itu tidak menghadap musuh. Pada masuk asal bahwa orang yang hidup di zaman pengosongan Rasul kok dipastikan kurang? Jawabannya syarat bangsa Arab tidak termasuk Peninggalan-peninggalan dan tidak terjauh dari mereka. Yang mereka tahu tentang kami ada di situ ada di situ ada yang sebelum dan mereka lebih tahu إذا قيل لهم أمر ملائكة من فوق السماوات ومن الأرض سيقولون Siapa yang cinta dalam diri? Siapa yang bersolat? Tapi tetap menyebutkan Nah, tahu jangan berharap. Maka termasuk Bapaknya yang tidak, yang kita sampai bakat punya video. Jadi kita tidak boleh dan memberikan syafaat tangan di atas bagi ya untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad syarat adalah Avis de Rassouli à la page 8. Jangan jangan kita diberi walau pentingnya terhidup luar biasa betul-betul luar biasa karena yang terbiasa orang tidak memahami. kami di antara kita di sana atau melihat secara tinggi pakaian terus jumlah tinggi gitu. mana kita ini bukan orang-orang yang profesor dokter berpendidikan tinggi kita orang biasa sana itu kenapa mereka kemampuan di sekolah kita Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang firman Bukhari جاء عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعه يوم القيامه فقال ابو هريره ان الرسول وهي رسول الله siapa orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat dan kemudian ayatnya harus dapat jika menyanyikan lagu kepada Rasul فقال رسول الله قال رسول الله لقد ألا يسألني عن هذا أعلم أو سورة إذا sehingga suku. Untuk amanah Maka semangat dalam dalam dalam dihapus, dihapus yang disampaikan kepada kita kepada orang ada satu dari mereka Maksudnya beliau Orang yang paling bahagia Dengan mendapatkan syafaat Nabi Ini keterangan pertama syarat mendapatkan syarat adalah di atas tauhid. Sebutkan dalam ayat yang lainnya, ayat dua Muslim, Jadi kita Rasulullah SAW menyatakan Min kulli nabiyin da'watan Setiap nabi diberi kesempatan doa yang akan kabulkan. Doa yang mustajab. Padahal dalam nabi da'watan setiap nabi telah memanjatkan kesempatan doa itu di, di, di dunia ini karena telah masing-masing memanjatkannya dan meminta kepada Rasul. Wah ini Tabatu da'wati siapa Ada aku menunda kesempatan berdoa itu yang dikabulkan untuk kepentingan umat itu. Dalam bentuk apa? Syafaat dan Jadi Nabi masih memiliki kesempatan satu doa yang jadi ya buahnya ini dikabulkan harus Semangat ini telah mengajarkan ada pula dapat aku tunda permohonannya yang dipastikan dikabulkan yang dia menjadi sebagai sebab di yang Bayanlah ila insyaallah dia ada ucapan darimu dan muslim ini dari katakan yang akan mendapatkan sebuah wisata. Dari mana ya? Dari insya Allah syabatku itu akan didapati nanti insya Allah di berjalan. kiamat. minum min yaitu seorang dari yang menyatunya dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan tidak tidak yang tidak tidak syarat mendapat itu dari sini bisa dibantu pada luhur mengenal Ya, ya. ya ya. karena ya. Ya, tidak berasa dari teman sampai pun tidak ya karena pun yang tidak Muslim Beliau mengatakan Iqra'ul Qur'an Fa'innu yatyawm qiyamah isyahu ashabi Bacalah mereka yang Allah Karena sesungguhnya Al-Quran tidak Quran di yawm qiyamah syafi'ah ashabi dalam tentang memberi syafaat kepada Allah dengan semua itu ada sebuah pertanyaan Al-Quran bisa memberikan syafaat bukannya itu sesuatu yang abstrak sebagaimana tadi masih pada membahas kan tentang kuasa kuasa juga tanda-tanda di memberikan syafaat ini pun secara pahalanya. Pahala amalan puasa, pahala ibadah dan Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah. Dengan kalimat mutlak, dan Sunnah. Akan datang. Satu dari Allah Azza wa Jalla untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada. Menunjukkan sesuatu yang tidak ada. Allah tidak mengatakan itu tapi Teruskan Allah menunjukkan sesuatu Allah yang mengatakan pun jadilah Sebagaimana kematian ada bentuknya tidak kematian tidak sesuatu yang yang tidak wujud Tapi kita yakin nanti jauh kiamat nanti akan dicatatkan dalam bentuk kibas dalam syarat tuibah kemudian disembelih kematian itu dalam Allah tidak ada kematian sebab itu dari Allah dijaga dengan Al-Quran dengan ayat pelajaran yang ini kita Al-Quran akan tidak akan memberikan syafaat Yang berikutnya asbab puasa. Allah Rasulullah SAW dalam hadis dari Ahmad disahkan oleh Rasulullah SAW dalam asyam wal Quran disfa'an bil'aqd laksa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba yang tidak kiamat. Yang mulusnya berkata luas. Siapa? Sudah dalam azza wajalla. Allah yang menciptakannya. Kalau kita yang aman, kita yang aman. Tapi kalau Allah yang menciptakan, pasti Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Karena ini menyebutkan dalam ayat itu. Berkata puasa إني منعت الطعام والشراب بالنهار فشرعت به قسم ربي لا الله يا رب منعته aku larang dia minat ta'am wa syarab dari makan yang itu minat nahar waktu siang masyarakat ini agar berikan lagi kepada syarab untuk aku memberikan syarab kepadanya wa al Qur'an Nabi juga ucapan dan Al-Quran berkat karena mana pun D, aku mengalami dia tidur di waktu malam karena membaca di Muhammad Al-Quran sebab ini maka berikanlah izin kepadaku sebab untuk memberikan syawal kepada maka Nabi Ibrahim mengatakan Yasta'al maka keduanya pun bisa memberikan syafaat kepada para pelakunya. Kita baca buku. Apa ya? Apa Bagi mereka yang hafalannya Al-Quran atau punya balas sebelum itu murojaah siang dan subuh. Karena siang sambil kita dari jam 8 sampai jam 19 di dunia pelajaran kita baca kita terus Turi, Dewi, Abidra pada buku asal ada sudah uh, bacaan hafalan pun ada waktu malam pada mereka itu Mbak Malaysia Amsterdam jam sembilan ibu masuk dulu maka dia pada malam pukul sembilan itu tapi lima tidak bisa dengan jadwal yang ada itu sesuai dengan yang banyak umur ya, Allah dalam hal ini karena kalau kayak kita tidur saya menginginkan syukur kepada Allah. Dia karena bisa dia seperti itu dirinya Allah berikan kepada untuk bisa. Yang berikut yang keempat Abu بما ورد بعد الأعداء Doa setelah mendengarkan adzan. Sebutkan dari Imam Bukhari dan Syekhnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'u nidaa" Dan siapa yang berkata ketika mendengarkan شكرا لكم اگر حلال دي اپنا کرے شکر جو شربات کو تنجیو سبقاً كلام رواية الليلة من المسلم مما ذكر إذا سمعتم المؤذن apabila kamu mendengarkan azan fakulu mithlama maka oleh mengatakan dan kita sesuai dengan yang ada di dalam عندما منصوب علينا حتى نجد الحديث لولا إذا أسرعتم بالصلاة بدا سبق للصلاة صلى الله عشرا وكيل قد بالصلاة صدر وما صلى الله عليه وسلم مجانب ووصلنا الوسيلة الوسيلة للتبع Bila dan wasilah kepada kedudukan dalam studi. Dalam mengelindungi dan abu menyebabkan itu tidak diberikan. Kecuali kepada hanya satu hamba yang akan mengatakan Wajib aku melakukan dan aku berharap hari itu. Bapak sa'ad yang wasilah. Maka barang siapa yang antara kalian kamu untuk al halat tahu syafaat akan diberikan padanya akan hidupnya syafaat kemudian hidup praktek dua cara wajib kita mengikuti suara kemudian mengucapkan dua atau muadzin sengaja kita lupa tidak atau atau yang bukannya atau yang paling kompon ada itu diharapkan dan kita dari kita dalam menyebut hubungan mengikuti hubungan ini itu bukan seperti yang wajib bukan seperti yang wajib tapi ketika ada orang ngobrol ketika ada dia berusaha dengan cukup dari dia Dia lebih baik dari yang dulu masing-masing serius mendengarkan azan, masing-masing mengikuti baca mani, terus itu begitu. Kalau kita tidak mengikuti suara berarti kita pun boleh dengan itu lagi. Kemudian kali yang siapa yang mendengarkan kemudian kemudian tanpa mengikuti bagian yang kemudian berdoa setelah selesai Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamualaikum وبعد ما قال الله Satu ucapan ini, hanya kamu akan hal yang syafaatmu yang belum Mari kita kontakkan dan kita yang berikutnya yang berikutnya adalah mustabah tinggal di kota Madinah bersabar dari panasnya dan apalagi bisa mati di kota Madinah. Diantara dari mulianya di Rasulullah SAW dan Muslim أيوة، كما ذكر لا يصبر على لأواء المدينة على على المدينة وشدتها أحد منكم من إلا كله شفيعا يوم القيامة أو شهيدا إلا الصعوبات والسعداء tinggal di kota Madinah yang mampu menahan penderitaan yang ada di kota Madinah, panas situasi yang ada. Nah, dahsyatnya kehidupan di kota Madinah. ada sekarang ini, selama umrah di kota Madinah, itu karena hotelnya Masya Allah, berat, dingin. Dan kita masuk hotel, ke, ke soal perjanjian dalam kamar, Jauh lebih biasa tentang dulu, panas. Nah, maka pun juga akan dan apa posibilitas khusus berkaitan dengan orang yang mati di Memang akan dari berita sahih dan diri sirasal mengatakan manusia istata'a yamuta bil madinah barang siapa yang dia bisa untuk mati di kota Madinah Al-Yamut maka jawabnya dia ya memilih mati kita eh, ini ada pengurusan siapa dia bukan nabi yang penting terbaik karena ada pertamanya pada siapa yang mampu mengkisah mati di kota Madinah dia yang mampu dan ini asyik kalau yang mampu bila karena akan memberikan syafaat atas sisi Allah bagi siapa yang mati ini merupakan tiga kota baginya yang meninggal Ya, Dan berikutnya dasar tinggal tiga lagi. Banyak orang yang menyalahi ketika dia meninggal dunia. Semakin banyak yang menolak atau tidaknya orang yang dia meninggal dunia. Aku dapat itu sih dia mau mendapatkan syafaat di sholat. Dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Muslim Nah, Muslim menyebutkan dalam kitabnya bab Jais bab man alaihi syafa'u bab yang judulnya dalam Sahih Muslim Wanajama yarudia viswaki kila siku seratus lagi akan dapat edukasi Kita bacakan hadisnya yang sedikit. Nabi bersabda, "Nabi Nabi yusalli alaihi kunnatun muslimin yad'una li'akum kullu yashfa'una lahu illa tidak seorang lagi yang dia disolati oleh kaum muslimin sekitar seratus orang semuanya berupaya memberikan syafaat kepada baik kecuali Allah akan berikan izin kepada baik baik untuk memberikan syafaat. Terima kasih. Guardia. Semangat kita menyolati Bahwa orang yang tidak mengasuhnya dia bilang ingin Dari suaranya kayu Yunus, jadi aku Nah, lúc là là lúc là thể hiện có là nhiều một một là chú là orang yang bingung dari kondisi yang yang yang Kemudian, kemudian, dan menyenangkan. Iya. Kenapa? Bukan bukan menyenangkan. ini, mereka dibuat bersama. Dalam bersama. Kita mati itu dalam keadaan sudah dihidup, kita mati masih bisa mati. Mati tidak bisa lagi menambah akhir. Itu kita di jawab dan mati berhadapan dengan dosa kita. Kita bertanggung jawab ya. dengan syariat. Disebutkan dalam satu riwayat jumlah 40. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan dari sahabat Ibn Abbas Al Buraid bahwa Ibn Abbas Abdul Ibn Abbas Muhammad Abu Junaid Kepada Ibn Asman قال ويكون المسلم على الناس وقال حاجة pada akhirnya يقبض النفس ويبتلي ما من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ما شاء الله هذا لي dan muslim dalam saya ini. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia. Kemudian menyelami jenazahnya sejumlah arba'un dan empat puluh orang. Dan syukurlah billah syaratnya puluh orang itu tidak menyebutkan Allah dari apapun. Ya, itu. Illa kecuali Allah. fishing kepada yang empat putri memberikan syafat kepada orang menggembira Rasaku bagaimana bagaimana tambah sedikit yang saya kan adalah sebuah musibah anak ini musibah tetapi kalau dia bisa baik dia anaknya bisa memberikan Sunni, ya. Tapi itu hal yang besar. Sebagai berikut dari dalam pengelolaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis bahwa Nasai dengan Syalbani Mamin muslimin يمر بينهما ثلاثة أقوال لم يبلغ الهم adalah seorang muslim yang Allah takdirkan meninggal dari anak-anaknya tiga tiga anak yang belum balik dan yang belum balik. Tiga anak tersebut mati dalam keadaan belum balik. Illa ta'alahumullah rahmatiyahum jannah saya mengatakan tidaklah ada penimpannya kedua orang tuanya bapak dan ibu kecuali Allah aku mengasuh kedua orang tuanya adalah surga dengan sebab Allah kepada anak yang manis itu orang tuanya diizinkan masuk surga sendiri apa yang muncul dengan pengertian pengertian disebut sebenarnya Yukor akan dikatakan kepada anak itu masuklah kalian ke dalam surga ya belum anak-anak itu mengatakan tidak ada ya Allah sampai orang tua kami masuk dalam surga keluar jangan ma'ata hukum yang dapat mereka mereka masuk dalam surga dengan orang tua kami dalam sebagai riwayat anak meninggal dan sebuah yang mereka berdiri di depan ini anak-anak besok di akhirat disebutkan dan sebelumnya mereka menunggu orang tua mereka tidak disuruh karena itu disuruh masuk dalam surga Allah Orang oh, jannah Masih kalian ke dalam surga Nah, ini anak-anak yang anaknya muslimin yang meninggal dunia sebelum kita di surga ini tidak ada perbedaan pendapat berapa ulama. Yang perbedaan pendapat dia berapa? ulama adalah anaknya musyrikin dan kafirin yang mati sebelum yang eh, berpuasa. Mereka sebelum memakan sebelum orang yang hidup di nasar Rasulullah mujizat. dan nah, yang disepakati putra putrinya kaum muslimin yang meninggal di situ pasti tidak ada kabar. Apa yang dilakukan di ya, rumah? Apa nah, yang terjadi dengan dia? Bahasa India itu mati. Iya, Apa itu? Apa yang terjadi? Awas yang berumi, baik dari bayi malik, yang ini, Nikmat di hidup ini, kalau nanti putus asa, maka berbayalah masuk. Nah, kalau saya di sini, hormati baik nikmat yang berada supaya dia berdiri. Kemudian sudah Karena itu, tak sedikit yang masuk. Allah kita apa ada kepastian anak tersebut dengan nas juga yang berikutnya kita baca ya, di dari ini Dulu ada seorang bernama Abu Hassan tadi Barangkali tertulis aku pernah berkata kepada Abu Hurairah dengan makna kalimat wahai Abu Hurairah sungguh telah meninggal dunia karena terjadi juga dia selalu kepada manusia dan hanya meriwayatkan hadis Ustaz. Jadi tertibu binan pesanan mawatna. Berikan kepada kami satu riwayat dari budi antrasana yang bisa menunjukkan jiwa kami yang bisa menunjukkan kepada kami dengan usia yang berubah kemudian dua anak yang mengetahui maka maka Rasulullah Ya, apa Berita dari Nabi Rasulullah anak muslim yang nanti sebelum baik. dari surjan. Anak-anak kecil yang meninggal dunia. Dari Mereka semua dari surjan. Amr bin Anas anak-anak yang boleh masuk ke dalam semua buangan yang ada dalam surga. Sebagaimana anak-anak siapa kita, anak buah bau masuk ke buangan eh, wanita masuk pada buangan laki-laki boleh anak boleh ini tidak jangan masuk ke palanca masuk kansel masuk kansel mereka diperbolehkan masuk ke dalam surga khusyuk Arun di bawah pelindungan Sebagaimana kita mereka punya boleh masuk semua Allah. Masya Allah, atas ini menunjukkan bahwasanya kepastian anak muslim yang meninggal dunia sendiri harus dan tapi metro, pemakainya awalnya. Aduh. Senang sangat ini. Oh, saya rumah. Majalahnya ngomong, yang suka ya. Tapi orang orang lagi sama caranya. Ya, dalam anak yang nanti sebelum tadi akan bertemu dengan kedua orang kembali. Bayar kulmi kami apalah ini? Abu Hurairah mengatakan anak itu memegangi baju kedua orang tuanya atau memegangi dua tangan kedua orang tuanya. Karena aku anna bisa berarti tauhidlah sebagaimana aku memegang batu ini kata dia, Pada tidaklah melepaskan pegangan itu. kapal kalian tadi tidak terus ini terus dipegangi pakaian kedua orang tuanya hati bulan hujannya hati beliau bulan hujannya hati beliau bulan hujannya sangat memasukkannya ke dalam surga Orang yang sabar pada Jumat, dia salat Jumat, Apakah berbanding yang jawab dengan asal? Ada tidak yang jawab. Pertama, Allah mengambil jadi umuman bolehnya sabar itu orang yang boleh. Bolehnya menjawab orang yang sabar. Apa berarti boleh? Umuman ayat ini bolehnya menjawab besar ketika samar. Umum lafaznya hari apapun. tapi Aisyah berarti tidak terdapat sesuai Nabi menjawab cinta maka kalau anda kenapa dan perjalanan tidak usah selanjutnya karena kamu bisa kemudian nanti lalu kapan pun dua atau nanti bayar kalian bakal aku berhubungan tapi kalau mau menjumpai sejuta di dalam melakukan ada yang tidak pernah bisa bertambah. Sehingga hari menyebabkan yang disampaikan Thank Thank you.